الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد خلف الدين عزكم الله di ترى <clears throat> etika eh, persahabatan pertemanan ukhuwah Islamiyah yang disebutkan oleh muallif rahimahullah adalah kata beliau wa minha alla yudayyi'a sadaqata sadiqin ba'da wuddin fa innaha azizah dia jangan menyia-nyiakan persahabatan tulus seorang teman setelah terjalin rasa mawaddah, rasa cinta, kasih sayang. Fa innaha azizah. Sebab persahabatan yang seperti ini barang langka, barang yang mahal, yang aziz, mulia. Dalam persahabatan Jadilah orang yang merangkul Jangan jadi orang yang suka membuang atau merendang Dalam persahabatan kita dituntut untuk merawat, menjaga persahabatan, menjaga ukhuwah ini. Jangan disia-siakan, jangan dirusak. Sebab sebuah persahabatan yang telah terjalin itu mahal. Sebuah ukhuwah Islamiyah yang telah erat terjalin itu nilainya mahal. Sehingga yang dia, yang dihasung yang dihancurkan ialah rawatlah ukhuwah ini, jagalah ukhuwah ini, merangkul para teman, para sahabat, dipererat persahabatannya, ukhuwahnya. Jangan suka membuang, jangan suka menyia-nyiakan, apalagi merusak dan menghancurkan. <clears throat> Caranya barakallahu fikum ya kita melaksanakan konsekuensi ukhuwah. Konsekuensi sebuah persahabatan, sebuah ukhuwah. Kata-kata dijaga, tutur katanya diperhatikan, adabnya diperhatikan, mengerjakan segala sesuatu yang syar'i yang dengan itu bisa merekatkan, memperkokoh, menjaga sebuah ukhuwah yang dibahas sebelum sebelumnya. Dan jangan sampai mengerjakan hal-hal yang dengan itu ukhuwah Islamiyah yang terajut menjadi lepas, menjadi hancur tersia-siakan. Wa kataba 'alimun ila man huwa mithlu. Kata muallif, ada seorang alim dahulu dia menulis surat kepada alim yang semisalnya, sama-sama ulama. Isinya anik tubli bi syai'in yanfa'uni fi umri. Tuliskan untukku sesuatu oh, Jangan nasihat Yang manfaat bagiku sepanjang umurku Minta nasihat, minta ujangan Arahan, bimbingan Hal yang manfaat bagiku sepanjang umurku Fakata bailih Maka sang alim tadi nulis surat Isinya Bismillahirrahmanirrahim istauhasha man la ikhwana lahu ya terus bismillahirrahmanirrahim Istauhasha akan hidup dalam kengerian namanya wahsyah dia merasakan ngeri ketakutan man la ikhwana lahu seseorang yang tidak punya sahabat tidak punya teman tidak punya ikhwah Hidup dia akan sendirian. Sendirian gampang ditimpa rasa takut, kepanikan, ketakutan, tidak nyaman kehidupan dia. Dan wafarrata al-muqassiru fi talabihim. Dan sungguh telah tafrita mengerjakan hal yang sia-sia jatuh dalam perkara-perkara yang sia-sia orang yang kurang orang yang kurang yang kurang maksimal dalam mencari para ikhwah kalau nggak punya teman nggak punya ikhwah istauhasha ngeri merasakan kengerian ketakutan kepanikan tidak nyaman ada orang yang mencari teman tapi mukosir nggak niat nggak maksimal, nggak serius, nggak sungguh-sungguh dia. Ada farrata. Dia menyenjakan hidupnya. Jatuh dalam tindakan tafrita. Kurang dari semestinya. Kata beliau, wa asyaddu tafritan man dhafara wahidin minhum fadhiyahu. Lebih parah lagi tingkatan tafridnya, tindakan sia-sianya, tindakan yang tidak patutnya, nggak idealnya. Orang yang sudah berhasil mendapatkan satu teman, satu sahabat, satu ikhwah, tapi setelah itu dia sia-siakan. Difaham ya? Tidak punya teman, hidup dalam kengerian, tak nyaman, gak serius, tak sungguh-sungguh dalam mencari teman, ada mufarrit, jatuh dalam sikap tafrit, kurang dari yang semestinya. Lebih parah lagi, sudah dapat teman, sudah punya sahabat, sudah punya akh, dia sia-siakan, dia buang nggak dia jaga, nggak dia rawat, nggak dia rangkul, dia sia-siakan. Walau wajada kibrit al ahmar aisyaru min wijdanihi dan sungguh dia akan mendapati bahwasanya al kibritul ahmar batu merah Kibrit ahmar itu batu merah yang biasa dipakai untuk menyalakan api. Barang mahal. Jarang ada begitu. Barakallahu Ini lebih aisar, lebih mudah untuk dia dapatkan min wujdanihi dibandingkan mendapatkan sahabat seperti ini. Beliau samakan dengan itu. Engkau berjuang mencari kibrit merah apa batu batu merah yang dipakai untuk menyalakan api yang begitu mahal yang jarang ada barang langka ini engkau mencari itu lebih gampang dibandingkan mencari sosok sahabat sosok teman sosok ikhwan belum mengatakan di sini wa inni atlubuhu mundu khamsina sanatan sungguh Aku sudah bersungguh-sungguh mencari seorang teman semenjak 50 tahun yang lalu. Sosok sodik, teman karib, sahabat karib, ah saudara. Walam ajid illa nisfa sodikin. Aku tidak menjumpai, tidak mendapati kecuali separuh teman. Bukan teman sesungguhnya, bukan sahabat yang sesungguhnya, nisfu sodik separuh persahabatannya itu langka sekali gitu. yang aneh itu yang memperhatinkan itu yang nggak beres ini adalah sudah punya teman sudah punya sahabat karib sudah banyak ikhwah di sekitaran dia ditendang dibuang disia-siakan ya dengan berbagai macam cara mungkin dengan akhlakmu yang nggak bagus, mungkin engkau mencela dia, mencaci maki dia, membongkar aibnya. Engkau mengerjakan tindakan-tindakan yang merusak ukhuwah tadi gitu. Bahasa singkatnya kamu sia-siakan, kamu buang, kamu tendang. Ini orang aneh, ini orang nggak beres. Nyarinya susah, dapat dibuang. Belum mengatakan di sini. Kalau wan nasu thalathatun. Ini yang membedakan antara lafat sodik ikhwan ma'rifah. Supaya kamu tahu bagaimana kedalaman begitu mahalnya persahabatan. An-nasu thalathah. Orang itu ada tiga tipe ma'rifatun wa asdiqa'u wa ikhwanun. Yang pertama namanya ma'rifah, sekedar kenal. Ini banyak. Oh Pak Fulan, kenal. Oh itu ya, oh anaknya Pak Fulan, gitu. kenal. Oh yang ini, oh ini Alan. Oh yang rumahnya sebelah sana ya. Itu semata-mata ma'rifah, kenal. Ini banyak. Yang kedua wa asdiqa sahabat karib, teman karib. Ini sedikit. Dari semua orang yang kamu kenal ini tidak semuanya akrab dekat sama kamu. Ya apa enggak? Jangankan yang jauh-jauh di sana. Hatta teman-teman yang biasa ketemu saja umumnya hanya ma'rifah, kenal saja terkait dengan kedekatan persahabatan, kedekatan pertemanan belum. Belum dikatakan sebagai sahabat karib. Wa ikhwan dan yang ketiga sebagai saudara kamu karena Allah Jalla wa ala. Ah. Yang ini barang langka. Beliau mengatakan fal ma'rifatu bainan nasi katsiratun. Kalau sekedar sekedar kenal di antara masyarakat banyak banyak. Barakallahu Tahu namanya oh ini Mas Iwan, ngerti Iwan. Oh ini Mas Budi, oh ini Mas Ari, kenal. Tapi pendalaman sebagai sahabat karib yang sangat dekat, sahib kental, sahib plek gitu ya, besti pol gitu, Ya belum. Yang namanya sahabat karib itu ada sebuah konsekuensinya kan. Tidak asal kenal. Oke, oh, ini ma'rifah banyak dan ini yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bukan persahabatan, bukan pertemanan, tapi sekedar kenal. Nek semata-mata kenal belum dianggap di sini. Belum masuk dalam pembahasan persahabatan. Qal wal asdiqa azizah. Sementara al asdiqa teman-teman karib, sahabat-sahabat karib azizatun. Di atas azizah, barang yang mahal, barang yang begitu mulia, azizah. Ini lebih sedikit lagi. Tidak usah jauh-jauh sampai orang luar sana, yang dekat saja gak semuanya sahabat karib. Jangankan lingkungan masyarakat, lingkungan di sebuah lembaga tarbiyah pondok pesantren saja. Tidak semuanya sebagai sahabat karib. Ya apa Kenal? Ya kenal. Biasa ketemu di masjid, di pondok pesantren. Namanya ini, ini, ini. Apakah sebagai sahabat karib kamu? Tidak. Yang sahabat karib, yang kental, yang begini, masya Allah gitu. Dikit. Nah, yang ini jagaan kamu jaga kamu rawat ya dirangkul supaya semakin erat semakin kuat kita ta'ala jangan malah kamu sia-siakan jangan malah kamu buang jangan malah kamu tendang barakallahu tindakan kurang patut yang kamu kerjakan terkait dengan orang di luar sana dianggap Anda kurang beretika. Tapi tindakan kurang patut ini kalau kamu kerjakan pada sohibmu, temanmu, itu namanya kejam. Lain tingkatan bahasanya. Tega dia, kejam dia. Contoh gampangan aja Engkau menyebut seseorang di luar sana yang kamu kenal. Engkau mencela dia, engkau memaki dia. Dikatakan Anda ini orang yang nggak beres, akhlaknya akhlaknya itu kurang kurang bagus. Orang kok kamu cela? Muslim ya jangan kamu cela, jangan kamu rendahkan, jangan kamu, kamu hinakan. Padahal orang jauh, orang luar. Lebih tercela lagi, lebih kejam lagi, dikatakan jahat sekali kalau yang kamu tikam itu sahib ente teman karib sahabat karib bahkan mungkin dari mulai kecil dia bersahabat sampai dia besar karib ditikam dari belakang dengan mana kamu celah dia kamu caci maki dia kamu bongkar aibnya namanya jahat namanya kejam akhlaknya sangat buruk Kenapa sahib ente ini? Kok bisa teman ente, sahabat ente yang begitu erat, yang begitu engkau jaga selama ini persahabatan dengan dia kok kamu celah, kok kamu maki, kok kamu rendahkan, kok kamu hinakan, kok kamu bongkar aibnya. Itu tindakan kekejian, kekejaman, kejahatan tanda kamu itu orang yang sayyul khuluq, sangat jelek buruk akhlaknya kamu. Dibahasakan kamu tuh menyia sahabat kamu, kamu tendang dia, kamu buang dia. Dan ingat masyarakat akan paham, orang akan paham siapa yang sayyi, siapa yang bukan. Kamunya yang akan diklaim oleh masyarakat sebagai orang yang sangat jahat, sangat jelek sudah kehilangan ikhwan, kehilangan para teman, wah kamunya diklaim orang yang jahat dikarenakan kau membuang ikhwan tadi, membuang sahabat tadi. Itu asdiqa. hal wal akh qallama yujad. Apalagi yang namanya akhun dengan bahasa akhun saudara. Saudara karena Allah, saudara keislaman, saudara keimanan, sama-sama muslim, sama-sama mukmin, sama-sama satu akidah, satu manhaj sampai tingkatan akh. Ikhwah saudara dibahasakan dengan saudara, Belum mengatakan kalama yujad. Hampir hampir tidak didapati. Hampir tidak ada. Tapi belum mengatakan sudah saya cari 50 tahun lamanya nggak dapat. Dapatnya sodik separuh. Namanya nisfu sodik. Teman sih, cuma ndak besti banget gitu loh. Teman sih tapi nggak akrab banget. Baru teman, belum tingkatan saudara. Barakallahu fikum. Ini tingkatan-tingkatan kedekatan dalam interaksi barakallahu fikum ma'rifatun asdiqa'u ikhwan. Sekedar kenal sahabat karib yang paling tinggi saudara kita karena Allah Jalla wa'ala. Kenapa dia katakan sulit dikarenakan bukan semata-mata pengakuan, tapi ini ada konsekuensi perwujudan dalam keseharian kita, konsekuensi besar sebagai seorang teman sahabat. Konsekuensi begitu besar sebagai seorang ikhwah saudara lillahi taala wa fillah barakallahu Ini kedalaman penghayatan hidup eh, para ulama kita. Kalau sekarang ini kan enggak. Apa aja dibilang ah. Ikhwan kita, ikhwan kita, ikhwan kita, masya Allah. Semua dibilang ikhwan kita, padahal tingkatannya kalau mau jujur ma'rifah saja sekedar kenal saja. Kalau dibahasakan kenalan gitu ya. Ini kenalan. Barakallahu Sekarang ini jadi barang murah. Ukhwah itu. Kenapa dikarenakan gampang menyebut kata-kata itu dalam kondisi belum mengerjakan konsekuensi yang sesungguhnya. Yang dibahaskan ikhwan ya bukan terkait dengan kenalan, kalau kenalan mungkin susah bagi kita untuk menjaga dan merawat semua kenalan dengan baik. Namanya juga kenalan. Pernah kenal ketemu sekali di mana lagi safar, ketemu di stasiun, wala bandara, wala terminal atau pas di warung e, warteg atau di mana, pas kenalan. Setelah itu, pelang nggak ada komunikasi, tidak ada tegur sapa, tidak ada saling menziarahi, itu dianggap wajar, namanya kenalan. Ya, namanya kenalan biasa. Paling ingat, saya dulu pernah ketemu sama orang di sini, namanya Pak Fulan. Itu namanya kenalan. Yang ini banyak banget. Orang memaklumi. Dalam artian kalau kita tidak menziarahi dia, nggak tercela gitu kita nggak merawat, nggak merawat dan nggak merajut dengan dia itu bukan perkara yang aib, bukan perkara yang tercela. Nggak tahu rumahnya, nggak tercela gitu. Difahami ya? Kenapa? Serta kenalan. Itu yang paling banyak. Tapi ketika sampai tingkatan ini sebagai sahibuka, sodikuka, kamu katakan sebagai ini teman saya pak, kalau teman bukan semata-mata kenalan, yang namanya teman ada konsekuensi-konsekuensinya. Kitab yang kita kaji ini itu pembahasannya. Etika persahabatan, etika pertemanan harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Di antaranya ini, jangan kau sia-siakan teman kamu. Katanya teman, tidak pernah komunikasi. Itu tercela, wagu itu nggak etis itu. Sohib masa nggak pernah komunikasi. Sama-sama sibuknya. Sesibuk apapun yang namanya sodik sahabat karibmu mesti ada informasi berkala gitu loh nggak bakal putus akan dijaga selalu nah, katanya teman mau sok sahibnya lagi sakit gak di gak dijenguk kalau sudah kenalan mungkin, tapi kalau teman sodik jenguan. Ketika dia sakit kamu jenguk, doakan kebaikan untuknya, support dia, teman. Kalau enggak, jadi itu kenalan, bukan teman antum. Yang namanya teman itu menyertai sahabat itu dalam suka dan duka. Dia suka, kamu dekat dengan dia. Dia berduka, kamu sebagai sahabat, sebagai teman karib ada di sisinya. Selalu bersama dengan dia, mensupport dia, membangkitkan lagi keadaan dia, menemani dia dalam dukanya. Kata sahib. Kalau tidak, ya nggak pantas. Masa seorang sahabat karib temannya lagi terpuruk ditinggal. Itu bukan sahib, kenalan. Kalau sahib ada hal yang lebih dalam lagi warahmatullahi Jangan mengatakan ikhwan terlalu dalam maknanya. Barakallahu fikum. Jadi kita bilang apa sekarang ini? Kalau manggil yang lain, halo kenalan gitu ya. Atau mengatakan hai para ikhwan, dibilang pertama atau yang kedua? Jadi kita mengatakan jujur ya, lebih banyak kenalannya daripada persahabatannya. Ngerti nggih? Khair insyaallah. Jadi kita bahasakan baru nih ya. Ini kenalan saya yang ada di Brebes. <laughs> gitu ya. Ini kenalan saya yang ada di Tegal. Ini kenalan saya yang ada di Cirebon. Kenalan saya dari Gresik gitu. Karena semata-mata kenal belum terajut yang namanya persahabatan yang erat. Para kenalan Nanti orang tertentu yang betul-betul keseharian antum sangat dekat sekali dan betul-betul dilakukan konsekuensi-konsekuensi persahabatan baru kamu katakan teman saya. Ini teman saya, ini teman saya, gitu. sangat erat sekali. Allah Jangan mengatakan ikhwah saya. Tidak ada wujudnya di dunia ini sekarang dikarenakan yang betul-betul merajut ukhuwah Islamiyah dengan makna yang sesungguhnya dengan konsekuensi yang sesungguhnya kalama yujad tidak ditemukan Allahul musta'an atau ya kita merubah istilah kalau dahulu di kalangan para salaf ikhwah itu nilainya luar biasa di zaman sekarang kita rubah istilahnya kita mengatakan ikhwan ikhwan kita bahasanya ikhwan dengan lafadz ikhwan tapi maknanya kenalan. Itu lebih gampang ya Nah, ini ikhwan dari Gresik, eh, ini ikhwan dari Brebes, ini ikhwan dari Tegal. Maknanya kenalan dari teman-teman tersebut. Itu lebih gampang insya Allah. Sebab konsekuensi persahabatan berat. Wallahul musta'an. Satu lagi. Qala al-muallif rahimahullahu taala eh, afwan di terkait yang, yang tadi al mualif di sini ya ikhwan al mualif dalam pembahasan tadi itu menghasung gitu loh, menghasung kita supaya dalam berinteraksi itu bukan semata-mata kenalan gitu. Kita harus lebih erat daripada itu, lebih dekat, lebih karib daripada itu. Paling tidak kita ini bersahabat, berteman. Sangat dekat sekali. Tapi ingat ya, konsekuensi persahabatan, etika persahabatan diperhatikan. Yang kita bahas buku ini barakallahu Yang terakhir pada kesempatan pagi hari ini, qala Ma'alif Rahimahullah taala minha di antara etika persahabatan adalah at tawaduu lil ikhwani wa tarkut takabburi alaihi harus tawadhu rendah hati terhadap teman-teman kita, ikhwa-ikhwa kita. Yang tawadhu tidak boleh takabur atas mereka. Jangan merasa besar di hadapan mereka, jangan merasa tinggi di hadapan mereka. Jangan sombong, jangan congkak, jangan angkuh kepada mereka. Atau wadah. Tawadu akhlaknya kaum mukminin. Takabur ahlaknya iblis, ahlaknya orang-orang yang fasikin, yang jelek, yang jahat. Berhias dengan tawabuk, jangan dengan takabur. Dengan para barakallahu persahabatan akan erat. Gampang dirajut. Ya, akan memunculkan berbagai macam efek positif dalam pergaulan. Dengan tawabuk. Orang senang bersahabat dengan yang tawabuk. Takabur dengan takabur merusak ukhuwah, merusak persahabatan. Kenapa dikarenakan dia takabur meremehkan yang lain, melecehkan yang lain, menghinakan yang lain, nggak menganggap yang lain. Sehingga dengan takabur hancur persahabatan tadi. Ingat masyarakat nggak suka dengan orang yang takabur. Para sahabat benci dengan orang yang takabur. Apalagi para ikhwah benci dengan para mutakabirin, tidak suka dengan yang takabur sehingga rajutlah ukhuwah eratkan persahabatan dengan masing-masing kita punya sifat tawadhu tawadhu lawannya takabur takabur itu dimanakan dalam hadis menolak kebenaran merendahkan orang lain kan gitu ya takabur tawadhu engkau menerima kebenaran, tunduk kepada al-haq. Itu tawadhu yang paling tinggi. Dan yang berikutnya engkau menghormati orang lain, memuliakan orang lain, mengorangkan orang lain, rendah hati di hadapan mereka, enggak takabur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul SAW bersabda di dalam Sahih Muslim إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد Kata beliau sesungguhnya Allah Jalla wa'ala Mewahyukan kepada aku Antawadha' tawaduklah engkau Hendalah engkau wahai Nabi bersikap tawaduk rendah hati Sosok Nabi Rasul yang paling segala-galanya di manusia ini terkait dengan kebaikan. Disuruh tawadhu, rendah hati. Kenapa? Hatta la yafqara ahadun ahad. Hingga jangan sampai seseorang itu berbangga atas yang lainnya. lah. Rasul disuruh tawadhu. Apalagi kita apalagi umatnya tingkatan fadilnya jauh-jauh banget lebih-lebih lagi disuruh tawadhu dengan rendah hati akan mengkikis menghilangkan perangai jelek saling berbangga mengkikis menghilangkan saling menghinakan merendahkan tawadhu dengan tawadhu nyaman persahabatan orang yang alim sekali sering alimnya, tapi dia tawadhu. Masyarakat, para tulabul ilmi, para baca ilmu nyaman dengan beliaunya. Kan orang tawadhu, rendah hati. Mau bergaul sama yang lain, bisa majelas sama yang lain, jagung bareng sama yang lain yang mungkin kelas ilmunya jauh. Tawadhu. Nyaman dengan dia. Orang yang tawadhu begitu keadaannya, disukai banyak orang. Karena ketawa doanya diajak berteman enak, diajak ngobrol enak, diajak sharing enak, diajak curhat enak. Antum gak merasa ketakutan dengan dia, nyaman, tapi akhlak yang mulia, beretika, beradab, dengan sopan santun, berwibawa, Ketawa atau masing-masing kita harus seperti ini terutama yang punya kelebihan ah, yang punya ilmu tawadu yang punya harta benda yang banyak melimpah, orang kaya yang tawadhu. Biasa jagokan bareng sama teman-teman yang lain yang mungkin miskin, yang mungkin fakir. Biasa main ke rumah sahabat yang meskipun rumah bambu, belum ada levernya, ada keramik. Biasa sama teman-teman yang lain meskipun eh, jaburannya teh tawar eh, paling gorengan satu dua biji Biasa aja. Biasa ketemu dengan teman-teman yang lainnya meskipun udaranya panas, sumu gobios. Biasa aja. Ini orang kaya ini. Biasanya rumahnya Masya Allah tinggal dua, AC-nya di mana-mana, um, makanannya berkelas, minumannya Masya Allah mahal-mahal. Kaya dia. berita waktu orang yang rendah hati. Ini disukai. Ini membuat ukhuwah terajut. Yang para pejabat Sebagai seorang pejabat Yang punya kedudukan yang sangat tinggi Di masyarakatnya sebagai uh, Para pejabat Yang tawadu Biasa pejabat dengan rakyat nggak ada masalah Yang tawadu Siapapun yang punya kelebihan Yang tawadu Mereka lah yang dituntut Untuk tawadu rendah hati Dengan tawadu akan nyaman pergaulan, akan nyaman persahabatan, akan nyaman yang namanya interaksi. Gak ada sekat jurang pemisah gitu loh. Antara yang alim dengan yang awam, antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang pejabat dengan rakyat, tidak ada membaur tapi dengan etika, dengan tata kerama, dengan kewibawaan dan muruah ada menyenangkan jadi majelis bareng kok. Dianggap sama. Orang luar yang lihat podo baik. Kalau diteliti, wih, ini crazy rice berbes. Nah, gendeng tenan ini hartanya ini buat orangnya. Nah, kaya raya tuh. Duh, Masya Allah. Nah inilah anggota dewan lah. Nah, gitu. Loh, inilah jabatan tinggi ini. Ini nih bupati. Loh, ini anggota Polres ini. Ini kan Wakadir di sini ini. Masya Allah. Loh. Ki bocah wingi ya? ki lebih kenal dong ki. Ya? Hmm. Uh, ini kan Pak Fulan rumahnya kan gubuk-gubuk derita begitu. ini kan Pak Alan miskin tenan nih orang ini. Uh, bisa guyup ketemu semuanya. Bisa dikarenakan tawaldo. Masing-masing itu tawaldo nyaman membaur jadi satu tapi dengan etika itu yang dianjurkan dalam Islam itu yang betul-betul dihimbau dalam Islam nggak ada sekap jurang pemisah itu semuanya disatukan dengan ukhuwah Islamiyah saudara kita karena Allah teman kita karena Allah sahabat kita karena Allah dengan tawadhu tapi kalau dengan takabur ya sudah kelihatan banget sekat sekat kelihatan banget dan itu merusak persahabatan. Hmm? Ini mana mana mana mana mana ke wilayahnya wong kiri kiri silakan aja. Ini mana mana mana cukup ke sekebukusan lima ratusan mana mana mana. Eh sini pak sini pak sini pak sini ini tingkatannya para crazy race crazy race wong gendeng gendeng ke hartanya ini kaya raya. Orang mungkin ngomong asgah bukusan ngomong ratusan eh, penghinaan itu yang zen-zen masya Allah gini wah datang ini para pejabat di eh, sini di sini digabungkan dengan yang crazy tadi itu wah ini orang yang toko tokoh masyarakat gabungan sama yang sana ini singkirin melas gue pinggiran dipinggirkan dimarjinkan dikecilkan Ah, mana sudah bungkusan kalau mengatasan cukup nih tambah gorengan cukup eh teh asrep nah yang ini lain tapi ngakunya ikhwan, ngakunya sahabat, nggak bakal terwujud. Hmm? Baru gitu aja kelihatan tidak nyaman persahabatan itu. Islam tidak menggunakan cara ini untuk persahabatan, tidak menggunakan ukhuwah, keislaman kamu, keimanan kamu, kamu tuh muslim, sama aja. Itu udah nampak nggak bagus, ya. Apalagi yang punya kelebihan tadi muncul takaburnya. Hmm, mau lewat ih, pegang hidup. Ngapain pegang hidup? Aku gak mau mencium aroma orang kiri. Melayar pergi dia. Ngakunya sahabatnya dia, teman dia, ngakunya ikhwan. Tapi begitu perlakuan dia. Kenapa antai ya? Yang orang gelem. Ah, ya mah bodoh kiri kiri pergi gitu. Melecehkan merendahkan yang lainnya. Ngakunya sahabat. Rusak persahabatan. Anda orang yang nggak punya apa-apa, jangan menghancurkan harga diri Anda bersahabat dengan orang kamahada. Orang kamahada ini nggak ada nilai dalam Islam. Mutakabir itu nggak ada nilai dalam Islam. Antum meskipun jadi orang yang nggak punya apa-apa, bukan pejabat, bukan orang kaya, yang biasa saja, barakallahu jaga harga diri kamu. Bersahabatlah dengan orang-orang yang tawadu Jangan dengan dia. Udah tinggal aja orang kamar hadza itu gak layak jadikan sebagai teman. Kenalan bolehlah, sahabat mohon maaf. Itu dipanggil sama fulan. Matur nuwun, Pak. jazakallah khair. Assalamualaikum. Diundang masuk soki ora mana Orang kaya sombong sih nilainya apa? Bagi saya orang sombong hata dia kaya sa Jawa Tengah. Eh, gitu. Jaga harga diri. Anda gak butuh sama dia, gak butuh sama duitnya dia. Saya punya harga diri. Kalau mau, mau persahabatan, mau pertemanan, silakan. Tawadhu persyaratannya. Takabur minggir. Punya harga diri. Dan tindakan itu tercela. Takabur tercela. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Intinya yang tawadhu, Antum semua bagaimanapun kondisi antum, siapapun antum, bagaimanapun keadaan dan kemuliaannya antum yang tawadhu Rendah hati kepada orang lain barakallahu fikum. Jangan takabur. Terakhir kata muallif wa qala al-mubarrat rahimahullah an-ni'matu allati la yuhsatu sahibuha 'alaiha at-tawadhu. Sebuah kenikmatan pemiliknya itu enggak ada yang hasad kepada dia. Itu tawadhu. Engkau punya sikap tawadhu rendah hati, itu kenikmatan. Kan sebuah keutamaan, sebuah fadilah. Ini kenikmatan nikmat kamu yang namanya tawadhu ini tidak bakal ada orang yang iri sama antum. Enggak ada yang hasad kepada antum. Nggak bakal ada, ada orang yang geting sama antum. Nggak ada orang yang bakal benci sama antum. Tawadu. Malah senang dengan antum. Senang kalau kamu punya sikap itu senang. Nggak ada yang hasad. Satu kenikmatan. Namanya tawadu. Yang kedua fadilah, keutamaan. Namanya tawadu. Ketika dipakai, kamu tunjukkan sikap tawadu ketika berinteraksi, tidak ada yang geting sama antum, Tidak ada yang marah sama antum, Tidak ada yang benci sama antum, Tidak ada yang dengki iri sama antum. Nani, hatta orang yang jago hasad tidak bakal iri sama antum. Tahu jago hasad ya? Ngomong orang suka iri lihat orang punya punya harta ngamuk-ngamuk dia, marah-marah dia. Dikarenakan, uh kok fulan punya itu, kepingin kayak dia, kepingin itu hancur dari dia kan. Itu hasad. Tapi kalau kamu punya sikap tawadu, tidak bakal ada yang hasad sama antum. Justru senang sama antum. Hal wal bala'ul ladzi la yurhamu sahibuhu al ujub. Sementara bala, cobaan, ujian yang mana pelakunya tidak disayangi ialah al ujub. Ketika orang itu terjangkiti penyakit ujub bangga diri dengan apa yang dia punya. Ujub temennya takabur bangga diri takabur sombong congkak angkuh jadi satu orang semacam ini dikenal takaburnya sombongnya angkuhnya congkaknya ketika dapat balak musibah cobaan menimpa mereka nggak ada yang gubris syukurin apa boleh temen nggak ada yang mencintai dia nggak ada yang merahmati dia nggak ada yang menyayangi dia nggak ada yang belas kasih kepada dia. Kenapa? Takaburnya dia. Mau jadi perbincangan dan menjadi uh, uh, merendahkan dia. Oke, oke, oke. orang itu ya, yang katanya crazy race Jawa Tengah ya. Ke, kecelakaan kemarin, syukur kecelakaan. Orang nggak ada yang kasihan sama dia. Kenapa? Ternyata dikenal sombongnya, angkuhnya, congkaknya merendahkan masyarakatnya, merendahkan tangganya, menghinakan, disyukur-syukurin sama banyak orang. Dia dapat pahala. Kamu kasih tolong sama dia. Itu real ya Pak. Nah, jauh-jauh lah. Sekitarnya tuh. Ngakunya teman, tapi sombongnya luar biasa. Ngakunya teman, sahabat, tapi congkaknya, ujubnya luar biasa mengerikan. Teman-teman itu dihinakan, dibully, terus direndahkan, terus dapat musibah, dapat cobaan. Ah, ada berita baru. Apa ya? Oke. Kapale Pak Fulan karam tengah laut. Eh, pulang nggak bawa apa-apa. Alhamdulillah syukur ya. <laughs> Yang lain itu gak kasihan. Ih, melas ya. Harganya kan mahal kan mungkin 2M, 3M kapalnya. Itu kalau dia tawadhu banyak yang simpati. tak kabur Pak boleh teman, Bang mati-mati mana? Mau jebol ya silahkan, gak bakal dikasihi dia. Itu namanya sanksi sosial. Paham soalnya ya? Sebuah kenikmatan. Orang yang punya nikmat ini tidak bakal ada orang yang hasad kepada dia, benci, benci kepada dia. Nikmat ketawaduan. Senang malah. Hati-hati, balak cobaan yang orang yang gak bakal dirahmati, gak bakal dicintai, gak bakal dikasihi, ujub. Ketika kamu di penyakit ujub, penyakit, penyakit takabur. Jangan sampai kehidupan kamu merana dengan takabur. Sanksi sosial pedas, lah. sanksi sosial kejam. Dikatakan kejam juga akan begitu itu. Tapi itu bukan salah mereka, salahnya antum sendiri. Maka sekali lagi tawaduklah dan jangan takabur. Kita hiasi ukhuwah kita, persahabatan kita, pertemanan kita dengan ketawaduan dan hilangkan sikap takabur. Barakallahu fikum. Semoga manfaat dan insyaallah berjumpa kembali pada kesempatan bulan-bulan berikutnya meneruskan kajian kitab ini.